Saleh bin Fauzan Ibn Abdillahi Al-Fauzan Hafidahullah Ta'ala Bab-bab yang sebelumnya Pada hakikatnya adalah muqaddimah Yang menjelaskan tentang pentingnya mempelajari Tauhid Pentingnya mengamalkan Tauhid Dan mendakwahkan akidah yang benar maka pada mulai bab ini insyaallah taala sudah mulai masuk di dalam pembahasan inti. Penulis berkata, Bayanu usulil aqidatil islamiyah ijmalan wa adillatuha. Penjelasan pokok-pokok akidah Islam secara global dan dalil-dalilnya. Penjelasan pokok-pokok akidah Islam secara global dan dalil-dalilnya. Baik. Kata beliau, "I'lam ayyuhal muslim waffaqani Allah wa iyyak." Ketahuilah wahai seorang muslim, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadaku dan kepadamu. Anna usul al-aqidatil islamiyah allati hiya aqidatul firqatin najiyah ahli sunnati wal jamaah bahwasannya pondasi utama akidah Islam yaitu akidah al-firqatin najiyah akidahnya golongan yang selamat ahlus sunnah wal jamaah adalah hiyal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imani bil qadari khairihi wa syarrih beriman kepada Allah malaikat-malaikatnya kitab-kitabnya rasul-rasulnya hari akhir dan beriman kepada takdir Allah baiknya maupun buruknya. Inilah prinsip utama di dalam akidah Islam yaitu beriman terhadap rukun iman yang enam. Ini prinsip yang paling utama di dalam akidah Islam dan akidah Islam itu pembicaraannya sangat luas, cakupannya sangat luas namun inilah yang merupakan prinsip utamanya Kita mulai pembahasannya dari sini Nanti kemudian setelah selesai ini baru kita pelajari permasalahan-permasalahan yang lainnya Baik Yang menunjukkan bahwasannya ini adalah prinsip pokok keimanan Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan ulama. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi." ولكن البر من آمن بالله wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin bukanlah kebaikan itu kalian menghadapkan wajah kalian ke timur dan ke barat melainkan hakikat kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah hari akhir malaikat-malaikat kitab-kitab dan para nabi disebut di sini lima rukun iman dan rukun iman yang keenam disebutkan dalam surat Al-Qamar ayat 49 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir Adapun dalil dari as-sunnah adalah hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikenal dengan istilah hadis Jibril yaitu hadis arba'in yang kedua ini diistilahkan dengan hadis Jibril kenapa dikatakan hadis Jibril karena malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman Islam dan ihsan Sebelumnya tentang Islam, kemudian tentang iman, kemudian tentang ihsan, kemudian tentang tanda-tanda kiamat. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang iman? Beliau bersabda, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir Allah baiknya maupun buruknya. Inilah dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban mengimani rukun iman yang enam dan inilah pokok dan pondasi utama keimanan. Baik. Ini secara global. Sekarang kita akan mulai masuk pembahasan lebih terperinci. Pembahasan yang pertama tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, prinsip utama dalam keimanan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan beriman kepada Allah adalah al-i'tiqadul jazin bi anna رب rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa annahu al-khaliq wahdahu al-mudabbir lil العبادة kullihi wa annahu huwa alladhi كل al-ibadah wahdahu la وعبادته lah yang dimaksud dengan beriman kepada Allah adalah al-i'tiqadul jazim keyakinan yang kuat keyakinan yang kuat yang pasti yang tidak mengandung keraguan sedikit pun bi annallaha rabbu kulli syai'in bahwasanya Allah adalah rabb segala sesuatu wa malikuhu dan pemiliknya segala sesuatu adalah milik Allah wa annahu al-khaliqu wahdahu dan bahwasannya dialah satu-satunya yang menciptakan seluruh makhluknya al-mudabbir lil qaun kullihi yang mengatur seluruh makhluk yang mengatur seluruh alam ini seluruh alam ini di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala wa annahu huwallazi yastahiqqul ibada wahdahu la syarikalah dan bahwasannya dia satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Wa anna kulla ma'budin siwahu fahuwa batil. Dan bahwasannya setiap yang disembah selain Allah adalah batil. Wa ibadatuhu batilah. Dan menyembah selain Allah adalah kebatilan. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير yang demikian yang demikian itu karena Allah dialah sesembahan yang hak sesembahan yang benar adapun yang mereka sembah selainnya adalah batil yang mereka sembah selain Allah adalah salah wa anna Allah huwal aliyul kabir dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar baik kemudian jemaah sekalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencakup tiga macam tauhid sekarang lebih rinci lagi dan ini perincian cukup panjang insyaallah taala akan kita bahas dalam beberapa pertemuan Beriman kepada Allah mencakup keimanan terhadap tiga macam tauhid. Yang pertama tauhidul rububiyah, yang kedua tauhidul uluhiyah dan ketiga tauhidul asma wa sifat. Yang pertama tauhidul rububiyah. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada tauhidul rububiyah? Kata beliau, "Fa amma tauhidur rububiyah fa innahu al-iqrar bi anna Allah wahdahu" Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah itu adalah mengimani bahwasannya Allah yang satu saja huwal khaliqul alam yang menciptakan alam ini atau yang menciptakan makhluk seluruhnya. Wa huwal mudabbir dan dialah yang mengatur alam ini. Al-muhyi al-mumit yang menghidupkan serta mematikan wa huwa raziku wa huwa razzaku dzul quwwatil matin dan dialah yang maha memberikan rezeki pemilik kekuatan yang sangat kokoh jemaah sekalian inilah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah kalau mau disederhanakan sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan tauhid rububiyah itu adalah ifradullahi taala bi af'alihi men mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Mencipta, menguasai, memberi rezeki, mengatur alam ini, menghidupkan dan mematikan dan lain sebagainya. Maka kita esahkan Allah dalam semua perbuatan tersebut. Maksudnya kita yakini hanya Allah satu-satunya yang maha mampu melakukannya tidak ada yang mampu melakukannya selain Allah. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam melakukannya. Tidak ada yang membantu Allah, tidak pula ada yang bersaing dengannya di dalam melakukannya. Oleh karena itu, barang siapa yang meyakini ada selain Allah yang mencipta, ada selain Allah yang mengatur alam ini, seperti keyakinan sebagian orang, katanya ada para wali tertentu yang disebut dengan wali kutub di mana mereka ikut mengatur alam ini. Ya. Atau ada para wali yang mengatur rezeki dan lain sebagainya. Maka ini semuanya adalah kesyirikan. Barang siapa meyakini ada selain Allah yang ikut mengatur alam ini dan menguasainya, menghidupkan dan mematikan, memberikan rezeki dan lain sebagainya, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tetapi jemaah sekalian, Orang yang beriman dengan tauhid rububiyah dia belum bisa dianggap sebagai orang mukmin atau orang muslim. Kenapa? Karena keimanannya belum lengkap. Keimanannya belum berbeda dengan orang-orang musyrik dahulu. Belum berbeda, masih sama. Orang-orang musyrik dahulu juga tidak sedikit di antara mereka yang beriman terhadap rububiyah Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-87. Kata Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la Allah." Kalau kamu tanya kepada mereka wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan mereka? Maka mereka akan menjawab Allah. Itu jawaban orang musyrik jahiliyah dahulu para penyembah berhala. Kalau ditanya kepada mereka siapa pencipta mereka, mereka bilang Allah. Demikian pula pada surat Az-Zukhruf ayat ke-9, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Kalau kamu tanya kepada mereka wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sungguh mereka pasti akan menjawab Yang menciptakannya adalah Allah Yang maha perkasa Lagi maha mengetahui Perhatikan jemaah sekalian Mereka percaya Allah yang mencipta Mereka percaya Allah yang maha perkasa Dan mereka percaya Allah yang maha mengetahui Tapi mereka musyrik Mereka dihukumi sebagai orang musyrik Artinya keimanan sampai di situ saja belum cukup Demikian pula dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-86 Kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim sayakuluna lillah. Katakanlah, siapakah Rabb langit yang tujuh dan Rabb arsh yang agung? Maka mereka akan menjawab, milik Allah. Sayakuluna lillah. Semua itu milik Allah. Langit yang tujuh, arsh yang agung adalah milik Allah. Mereka kenal Allah sebagai Rabb, mereka tahu langit itu ada tujuh, dan mereka tahu Allah pemilik arsh. Tetapi kenapa mereka masih dianggap sebagai orang-orang musyrik? Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada mereka, padahal mereka masih beriman kepada rububiyah Allah. Bahkan bukan hanya beriman kepada rububiyah Allah, mereka pun masih beribadah kepada Allah. Tetapi jamaah sekalian, bersamaan dengan itu mereka pun beribadah kepada selain Allah. Itu masalahnya. Iya. Jadi mereka beriman Allah itu ada, Allah itu pencipta, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kuat. Tapi mereka menyembah selain Allah juga. Walaupun mereka tahu ini sesembahan yang lemah, Allah sesembahan yang kuat. Iya. itu enggak ada manfaatnya. Allah tidak ridho dipersekutukan, maka mereka tetap dianggap sebagai orang-orang kafir. Iya. Makanya kata para ulama sungguh aneh kalau kita menerangkan tauhid cuma sekedar membuktikan Allah itu ada. Kalau cuma seperti itu, orang-orang musyrik pun tahu Allah itu ada. Bahkan mereka bukan hanya tahu Allah itu ada, tapi mereka pun yakin Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Kuat, yang mengatur alam ini, yang Maha Perkasa. Ya. Tulis buku tebal-tebal, hasilnya apa? Allah itu ada. Mestinya tekankan di situ Allah satu-satunya yang patut untuk disembah sebagaimana akan datang insyaallah taala. Baik. Walaupun memang ada segelintir orang kafir, ada segelintir saja enggak banyak. Orang kafir yang tidak mengetahui keberadaan Allah atau yang tidak mengakui keberadaan Allah. Tapi jemaah sekalian, sebenarnya itu bukan berasal dari hati mereka yang paling dalam Iya, orang-orang ateis, orang-orang komunis itu bukan berasal dari hati mereka yang paling dalam. Dari sisi hati mereka yang terdalam, mereka percaya Allah itu ada. Tapi kenapa mereka mengingkari keberadaan Allah? Karena kesombongan. Karena kesombongan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Firaun dalam surat An-Naml ayat ke-14. Wajahadu biha ha anfusuhum zulman wa uluwan mereka mengingkari mereka kafir kepadanya padahal hati-hati mereka mengakui tidak lain mereka lakukan itu kecuali karena kezaliman dan kesombongan iya kecuali karena kezaliman dan kesombongan karena jiwa manusia itu tercipta sudah dalam keadaan mengakui Allah itu ada itu sudah fitrah fitrah manusia. Makanya orang kalau dia kafir, itu bukan fitrah manusia. Siapa bilang itu hak asasi manusia atau hak dasar manusia? Hak asasi itu kan hak dasar. Iya. Justru manusia itu di, dari dasar penciptaannya dia tercipta dalam keadaan beriman kepada Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidani." au yunassirani au yumajjisani setiap anak lahir di atas fitrah maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi Nasrani dan Majusi perhatikan jemaah sekalian kenapa Rasulullah SAW tidak mengatakan kedua orang tuanya yang menjadikan dia Muslim Kata beliau orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kenapa? Karena dia lahir Muslim. Dia lahir beriman kepada Allah. Itulah hak dasar manusia. Orang tuanya lah yang menyimpangkan dia. Ya. Ini peringatan bagi setiap orang tua atau calon orang tua. Orang yang paling dekat dengan si anak justru menjadi sebab terbesar celakanya si anak. Walaupun mereka tak sadar. Siapa orang tua yang ingin anaknya celaka? Tidak ada. Tapi dia tidak sadar melakukan itu. Inilah bahayanya kalau tidak mengetahui iman yang benar tanpa sadar mencelakakan anaknya sendiri. Ya. Makanya yang disebut dengan hak asasi manusia, kemudian yang mereka maksudkan di situ hak kebebasan untuk memilih agama itu bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Memang betul dalam Islam tidak dipaksakan untuk masuk Islam, tapi juga tidak dibebaskan untuk memilih agama yang lain. Ya. Dan tetap didakwahi. Didakwahi, tapi bukan dipaksakan, didakwahi. Yang dimaksudnya, yang dimaksud tidak dipaksakan itu hatinya nggak mungkin kita paksa. Ya. Tapi tetap didakwahi bahkan disyariatkan jihad apabila terpenuhi syarat-syarat untuk berjihad. Makanya yang mereka sebut hak asasi manusia, kemudian mereka masukkan di situ kebebasan beragama itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, justru asas manusia itu, dasar manusia, tabiat dasar, fitrah manusia diciptakan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau ada yang mengingkari adanya Allah, itu pada hakikatnya bukan dari hatinya yang paling dalam, melainkan karena kesombongan dan kezaliman dari, dari dalam dirinya. Baik. Ini yang harus kita ingat. Beriman terhadap tauhid rububiyah saja belumlah menjadikan kita sebagai orang yang beriman sampai kita beriman kepada tauhidul uluhiyah. Inilah pembahasan yang kedua, tauhid uluhiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah? Penulis berkata, "Huwa ifradullah ta'ala bi jami'i anwa'il ibadah." Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam seluruh bentuk ibadah. Maksudnya adalah kita hanya boleh beribadah kepada Allah yang satu saja. Tidak boleh kita persembahkan sedikit pun dari berbagai macam ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menjelaskan tentang makna ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu secara bahasa adalah adzul ini makna ibadah secara bahasa azul kehinaan. Ya. Makanya dikatakan toriqun muabbad. Jalan yang rendah. Ya. Kenapa rendah? Orang selalu injak-injak. Itu asal makna bahasa ibadah yang rendah, yang hina. Yeah. Maka dari makna bahasa ini sudah dapat kita pahami. Ibadah itu adalah merendahkan diri kepada Allah, menghinakan diri di hadapannya. Oleh karena itu orang sombong itu orang yang paling dibenci Allah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar biji dzarrah sekalipun. Ya, Sombong itu menafikan sifat penghambaan. Apa yang dimaksud dengan sombong? Sombong itu ada dua maknanya. Yang pertama menolak kebenaran, artinya ada satu ayat sudah jelas, satu hadis sudah jelas, dia masih tolak. Kadang masih suka debat. Ini orang sombong pada hakikatnya. Tidak mau mengikuti kebenaran. Yang kedua, sombong itu adalah menganggap remeh orang lain merasa diri lebih tinggi daripada orang lain. Dan ini termasuk penyakit ahli ibadah yang perlu diwaspadai. Baik. Ini makna ibadah secara bahasa. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan ibadah beliau mengutip penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau menjelaskan ibadah dengan satu ungkapan yang sangat mendalam yang mencakup seluruh makna ibadah. Kata beliau, ibadah itu artinya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu allahu wa yardahu. Setiap nama yang mencakup. Afwan, ibadah itu adalah satu nama yang mencakup. Satu nama yang mencakup setiap yang dicintai dan diridhai Allah minal aqwali wal a'mali apakah itu berupa ucapan maupun perbuatan al batinah wal zahirah yang nampak maupun yang tersembunyi saya ulangi ibadah itu adalah ismun jami'un satu nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu setiap yang dicintai dan diridhai Allah minal aqwali wal a'mali apakah itu berupa ucapan maupun perbuatan al batinah wal zahirah yang nampak maupun yang tersembunyi iya yang nampak maupun yang tersembunyi baik kemudian syekh menegaskan fad din kulluhu dakhilun fil ibadah pada hakikatnya seluruh ajaran agama masuk dalam kategori ibadah. Siapa yang menjalankan ajaran agama berarti dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau menjelaskan ibadah itu memiliki tiga rukun. Ibadah itu memiliki tiga rukun. Al-mahabbatu war-raja'u wal-khauf. Cinta, harap dan takut. Maksudnya cinta kepada Allah, mengharap hanya kepadanya dan takut kepadanya. Ini adalah tiga rukun yang termasuk kategori ibadah hati. Maksudnya di dalam kita beribadah kepada Allah, hati kita pun harus ikut beribadah dengan tiga ibadah hati. Misalkan kita melakukan sholat, bukan hanya anggota tubuh kita yang beribadah, bukan hanya lisan kita yang beribadah, hati kita pun disertai dengan kecintaan kepada Allah, mengharap rahmatnya dan takut kepada azabnya. Ya. Ini tiga rukun ibadah dan tiga rukun ini jemaah sekalian terkandung di dalam ayat yang selalu kita baca. Betapa pentingnya kita memenuhi tiga rukun ini. Inilah kandungan ayat yang selalu kita baca di dalam solat kita di dalam ibadah yang paling agung yaitu salat. Rukun yang pertama adalah cinta. Itulah kandungan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kenapa kita memuji Allah? Karena betapa besar dan betapa banyak curahan dan anugerah kenikmatan yang Dia berikan kepada kita. Yang memberikan kenikmatan dan menganugerahkan karunia yang tak terhingga kepada kita sudah sepatutnya kita cintai iya kan sudah sepatutnya kita cintai ini yang harus kita petik dari alhamdulillahi rabbil alamin dan harus lebih kita cintai daripada siapapun kenapa karena dia yang paling baik kepada kita kenapa kita cinta orang tua kita karena orang tua kita sangat baik kepada kita bersusah payah melahirkan kita bersusah payah mengurus kita, membesarkan kita. Sudah besar pun masih terus diberikan nafkah, diberikan perhatian. Maka kita sangat cinta kepada mereka. Jamaah sekalian, sudah sepatutnya Allah lebih kita cintai. Allah lebih baik dari siapapun kepada kita. Bahkan kebaikan orang tua kepada kita bagian dari kebaikan Allah kepada kita. Bagian dari nikmat Allah kepada kita. Maka sudah sepatutnya Allah yang lebih kita cintai. Iya. Kemudian yang berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Allah kabarkan di dalam dua namanya ini dia memiliki sifat rahmat. Maka sudah sepatutnya kita memiliki sifat pengharapan. Jadi kita sebaliknya, Allah memiliki sifat rahmat, sebaliknya kita memiliki sifat pengharapan. Mengharap agar dikaruniakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, apa ayat berikutnya? Maliki Yomiddin Allah kabarkan kepada kita, dia adalah raja di hari pembalasan. Di situ terkandung peringatan bahwa setiap amalan kita pasti akan mendapatkan balasan dan Allah Maha mampu untuk memberikan pembalasan. Apa yang harus kita miliki kalau kita paham ayat ini? Rasa takut kepada Allah takut akan datangnya hari pembalasan yang Allah Maha Kuat serta Maha Mampu untuk memberikan pembalasan kepada kita. Maka kita harus takut. Iya. Kemudian setelah itu barulah kita nyatakan iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah. Maksudnya adalah kami beribadah dengan tiga sifat kami yang terkandung di dalam ayat-ayat sebelumnya. Itu rahasia urutan ayat. Iya. Itu bukan diurutkan begitu saja, ada rahasianya. Iya. Jazakallahu khair. Ada rahasianya. Kami beribadah kepadamu dengan kandungan tiga makna yang terdapat di dalam tiga ayat sebelumnya. Cinta, harap, dan takut. Ya. Dan ulama menjelaskan, orang yang berdasar, beribadah hanya berdasarkan cinta saja, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa harap maka ini adalah golongan ahlul bid'ah yang disebut dengan golongan sufiyah tasawuf tarekat ya ini golongan yang menyimpang melakukan ibadah-ibadah yang baru tidak ada contoh dari Rasulullah SAW menciptakan dan memodifikasi ibadah-ibadah sendiri ya ini yang pertama kalau beribadah hanya berdasarkan harap saja kurang rasa takutnya kepada Allah atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini adalah golongan murjiah namanya. Makanya murjiah itu dia nggak takut berbuat dosa. Kenapa? Tenang saja, Allah Maha Pemaaf, ya. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Berbuat dosa aja terus. Sampai-sampai mereka mengatakan orang berbuat dosa itu nggak memberikan pengaruh terhadap imannya sempurna imannya. Ya. Ini menyimpang, ini salah. Ya, salah besar. Kemudian yang beribadah hanya berdasarkan takut saja. Kurang pengharapannya terhadap rahmat Allah atau bahkan nggak mengharap rahmat sama sekali. Selalu yang terngiang di dalam hatinya adalah Allah maha keras azabnya. Allah murka kepada orang yang berbuat dosa tapi dia lupa dengan rahmat Allah. Iya. Sampai-sampai orang seperti ini jamaah sekalian mereka pun mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar. Inilah golongan khawarij. Kalau mereka lihat orang melakukan dosa besar, mereka sudah habis harapan. Orang ini sudah pantas mati. Iya. Inilah sesungguhnya dasar ideologi pengkafiran dan apa namanya terorisme. Iya. Orang yang melakukan terorisme itu dia berniat baik, cuman caranya salah. Ya. Niatnya baik, ini orang-orang kafir ini harus dimusnahkan, sudah nggak ada harapan mendapatkan hidayah. Orang-orang pelaku dosa ini dimusnahkan saja, sudah nggak ada harapan untuk bertobat. Ya, ya dia maksudnya baik, ya. menyingkirkan orang-orang yang berbuat dosa. Tapi itu salah. Bukan seperti itu yang seharusnya. Yang seharusnya dia dakwahi. Yang seharusnya dia doakan. Ya. Bukan dengan cara seperti itu. Walaupun ada sampai tingkatan apabila memenuhi syarat untuk berjihad. Tapi itu ada syarat-syaratnya yang ketat. Adapun yang mereka lakukan seperti yang mereka lakukan di masa ini, buang bom di sembarang tempat, itu bukan jihad yang sesuai dengan syariat. Iya. Jadi kalau hilang atau tidak ada satu dari tiga macam ibadah hati ini akan menjerumuskan seseorang di dalam kesesatan, akan menjerumuskan di dalam penyimpangan. Ya, harus ada ini dalam beribadah kepada Allah, kecintaan, pengharapan, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Syekh menjelaskan secara ringkas macam-macam ibadah yang sangat banyak. Seperti solat, zakat, puasa, haji, berkata jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung hubungan kekerabatan, menepati janji, amar ma'ruf nahi mungkar, berjihad, melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, berbuat baik kepada hewan, berbuat baik kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil atau musafir, budak-budak atau pembantu-pembantu serta hewan-hewan yang kita pekerjakan, berdoa, berzikir, membaca Al-Qur'an, semuanya ini termasuk ibadah. Semuanya ini termasuk ibadah. Iya. Ini disebut ibadah-ibadah zahir. Demikian pula beliau menyebutkan ibadah-ibadah hati seperti cinta kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, selalu kembali bertobat kepadanya, ini juga termasuk ibadah, namanya ibadah-ibadah hati. Ya, sebagaimana dengan tawakal juga ibadah hati. Demikian pula menyembelih, bernazar, meminta perlindungan, istiadah, meminta pertolongan, beristighosa, minta pertolongan ketika ditimpa musibah, maka ini semuanya ibadah yang harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Iya. Ini secara sekilas tentang macam-macam ibadah barang siapa mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan satu pasal hubungan antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Apa hubungannya? Kata beliau, Tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Tauhid rububiyah itu berkonsekuensi terhadap tauhid uluhiyah. Artinya apa? Orang yang sudah beriman terhadap tauhid rububiyah orang yang sudah beriman terhadap tauhid rububiyah mestinya dia beriman terhadap tauhid uluhiyah kalau imannya itu benar kalau imannya itu lurus kalau akalnya dia pergunakan kalau seseorang itu sudah beriman dengan tauhid rububiyah sebenarnya otomatis dia harus beriman dengan tauhid uluhiyah Kenapa? Karena kalau dia sudah beriman Allah yang mencipta Allah yang memberi rezeki Allah yang memberikan nikmat kepadanya Allah yang mendengarkan dan mengabulkan doanya Allah yang menghidupkan dan mematikan Allah yang menguasai alam ini Allah yang mengaturnya maka sudah sepatutnya Allah saja yang dia sembah karena tidak ada selain Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan itu andai ada dua zat yang melakukan perbuatan itu maka dua zat ini patut disembah tapi yang melakukannya hanya satu maka sudah sepatutnya dialah yang disembah oleh karena itu orang-orang musyrik itu adalah orang yang tidak menggunakan akalnya iya adalah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya jadi tauhid uluhiyah tauhid rububiyah itu berkonsekuensi terhadap tauhid uluhiyah Sebaliknya, tauhidul uluhiyah mutadamminun li tauhidir rububiyah. Iya. Maksudnya apa? Orang yang sudah beribadah kepada Allah maka dia sudah pasti orang yang beriman terhadap rububiyah Allah. Iya. Kalau dia sudah beribadah kepada Allah, sudah pasti dia orang yang beriman kepada rububiyah Allah. Contohnya, kita meminta pertolongan kepada Allah. Minta tolong kepada Allah itu adalah doa dan doa adalah sebesar-besarnya ibadah. Kenapa kita minta tolong kepada Allah? Karena kita meyakini hanya Allah yang mampu menolong kita. Hanya Allah yang maha mendengarkan doa-doa kita. Hanya Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Hanya Allah yang ber, yang berkuasa, yang mengatur alam ini sehingga hanya Dia yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Iya. Jadi pada hakikatnya orang yang sudah beriman dengan uluhiyah dia juga sudah beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dua tauhid ini hubungannya sangat erat sekali antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Jemaah sekalian, pembahasan berikutnya adalah pembahasan yang sangat penting sekali yaitu tentang metode Al-Qur'an di dalam berdakwah kepada tauhid uluhiyah. Iya. Karena kita sudah mengetahui tauhid uluhiyah itulah kunci daripada tauhid. Sebab orang musyrik mereka sudah mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Iya. Sehingga uluhiyah itu itulah tauhid yang diserukan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Iya. Tapi insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena pembahasannya cukup panjang beliau menyebutkan sampai 11 poin 11 poin metode Al-Quran di dalam mendakwahkan tauhid uluhiyah ya karena itulah inti daripada tauhid barangkali kita cukupkan sampai di sini untuk sementara mungkin ada sedikit tanya jawab saya persilahkan Jadi kita masih dalam pembahasan tiga macam tauhid dan pembahasan tauhid uluhiyah ini pembahasan yang cukup panjang. Setelah tauhid uluhiyah baru kita masuk tauhid asma wa sifat. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita tutup. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Tolong berikan penjelasan mengenai kelompok sufi kelompok sufi ini yang jelas tidak ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelompok baru. Kenapa dia baru muncul? Karena beriringan dengan munculnya ajaran-ajarannya. Ajaran sufiyah namanya. Pelakunya disebut sufi, ajarannya disebut sufiyah atau tasawuf. Gerakannya biasa disebut tarekat. Iya. Ini adalah kelompok yang menyimpang. Yang sangat menyimpang. Betapa banyak penyimpangannya. Walaupun mungkin banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin dan seakan-akan itu ajaran yang benar Padahal inilah salah satu ajaran yang paling menyimpang. Ajaran menyimpang itu kan bertingkat-tingkat. Kelompok-kelompok yang menyimpang itu bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang parah. Ini termasuk kategori parah. Ya. Dan sufi itu adalah saudara kembar Syiah. Sufia itu adalah saudara kembarnya Syiah. Ya. dan lebih rincinya walaupun singkat di dalam buku saya yang berjudul Tauhid Pilar Utama Membangun Negeri di situ saya tulis lima kesamaan antara Syiah dan Sufiyah dan semuanya adalah kekufuran saya berikan mungkin satu contoh orang-orang Syiah itu mengimani Imam-imam mereka mengetahui perkara gaib. Orang-orang sufi pun demikian. Mereka percaya para wali itu tahu perkara gaib. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui di langit maupun di bumi perkara gaib itu kecuali Allah. Di langit siapa? Malaikat di bumi manusia dan jin tidak ada yang tahu perkara gaib mau malaikat manusia dan jin tidak ada tahu perkara gaib kecuali Allah tapi mereka percaya orang-orang Syiah percaya imam-imam mereka tahu perkara gaib orang-orang sufi percaya wali-wali mereka tahu perkara gaib iya mereka samakan imam-imam mereka dan wali-wali mereka dengan Allah Subhanahu wa taala ini bukan penyimpangan biasa Andai mereka cuma satu penyimpangan ini, mereka kafir. Karena ini kesyirikan. Ini termasuk kategori kesyirikan di dalam sifat Allah. Iya, ini kita belum sampai pada pembahasan sifat, asma wa sifat. Ini kesyirikan di dalam sifat Allah. Hanya Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Iya. Ini satu contoh dan masih banyak contoh yang lain. Mungkin saya tambahkan lagi sedikit mereka membagi agama itu menjadi dua syariat dan hakikat ya ada lagi yang sampai empat walaupun empat itu hakikatnya dua itu saja syariat tarekat hakikat makrifat ya ini semuanya mengada-ada di dalam agama membual di dalam agama yang mereka buat-buat tidak ada contohnya sedikit pun dari Rasulullah SAW. bahkan bisa sampai pada tingkatan kekufuran Kapan menjadi kekufuran? Ketika mereka yakini karena dia sudah melakukan amalan-amalan khusus, maka dia sudah sampai derajat hakikat. Itulah sudah jadi wali katanya. Ya. Kalau sudah jadi wali, sudah sampai derajat hakikat, mereka berkeyakinan nggak wajib lagi sholat, nggak wajib lagi puasa. Ini kekufuran. Ini termasuk kekufuran. Sepakat para ulama. Siapa yang mengatakan orang ini yang seharusnya dalam syariat dia wajib puasa atau wajib solat, kemudian ada yang mengatakan dia enggak wajib dia enggak wajib dia boleh tidak puasa dia boleh tidak solat. maka ini adalah kekufuran iya dan itu juga sama saja dia mengingkari pengutusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada dirinya karena kalau dia masih mengaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia enggak boleh lepas dari kewajiban solat, kewajiban puasa dan lain-lain dan masih banyak lagi, masih banyak lagi eh, kesesatan-kesesatan uh, mereka. Iya. Bagaimana hukum musik lagu di dalam Islam? Hukumnya haram berdasarkan dalil Al-Qur'an dan sunnah dan kesepakatan empat mazhab. Iya. Di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Di antaranya dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin." Dan di antara manusia ada yang mempergunakan ucapan sia-sia untuk menyesatkan tanpa ilmu, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Jemaah sekalian, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah tiga kali yang dimaksud dengan ucapan sia-sia di dalam ayat ini artinya adalah al-ghina, nyanyian. Sebagaimana disebutkan Imam Nukathir di dalam tafsir beliau dan itu juga yang dikatakan para sahabat dan tabi'in yang lainnya. Iya. Kalau tidak saya salah di ayat ke-6 surat Luqman ayat ke-6. Di dalam hadis lebih tegas lagi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, layakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan hal-hal yang diharamkan yaitu zina sutra yakni bagi laki-laki itu hukumnya haram kemudian khamar dan alat-alat musik al-ma'azif alat-alat musik makanya ulama empat mazhab sepakat musik itu haram Iya. Ini jarang-jarang ulama empat mazhab sepakat dalam permasalahan fikih. Ini sepakat hukumnya haram. Iya. Oleh karena itu jamaah sekalian dulu di masa ulama ussalaf sampai di masa ulama empat mazhab ya imam-imam imam imam empat mazhab yang terkenal Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Musisi-musisi itu begitu hina. Ya. Para penyanyi itu orang-orang rendahan. Yang dulu yang jadi penyanyi, yang jadi musisi itu hanya para budak. Para budak dulu. Ya, yang budak ini asalnya orang-orang kafir yang ditangkap di medan pertempuran kemudian jadi budak. Mereka, dari mereka itulah apa namanya seni musik itu. Dalam Islam gak dikenal yang namanya seni musik. Iya. Mereka itu hina. Sampai-sampai dulu budak itu kan diperjualbelikan. Kalau dia ketahuan seorang biduan, itu harganya jadi murah. Ya. Itu dulu seperti itu. Tapi sekarang, subhanallah, sekali manggung, sekali nyanyi dibayar berapa coba? Ya, 200 juta. Ya, 200 juta untuk merusak masyarakat, untuk merusak anak-anak muda sekali manggung seorang guru untuk mendidik memperbaiki bangsa sebulan hanya dibayar berapa ya 2 juta ya 2 juta pun sudah mending alhamdulillah ini apa yang terjadi sekali manggung untuk merusak 200 juta mendidik anak memperbaiki bangsa setiap hari sebulan dikasih 2 juta ya subhanallah ini kondisi sekarang dan orang-orang rendahan itu dijadikan idola. Ya. Pencarian apa namanya? Idol, ya. Subhanallah. Dijadikan idola. Ya. Lagu-lagu dan musik haram di dalam Islam. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu adalah khamar jiwa. Ya. Yang pengaruhnya lebih dahsyat daripada kamar dalam gelas. Betul atau tidak ucapan beliau? Coba antum lihat orang-orang yang nyanyi itu seperti orang gila, ya. Joget-joget gak tahu malu, ya. Belum lagi penggemarnya sampai histeris. Ya. Itu lebih dahsyat daripada kamar di dalam gelas. Ya. Ada lagi orang-orang yang ditipu oleh syaitan. Kalau dengerin nasyid dengarin kasidah Masya Allah ya. Terenyuh hatinya Tapi kalau dengarin Al-Quran Biasa-biasa saja Itu tipuan setan ya. Tidak ada yang namanya nasyid islami Tidak ada kasidah islami Itu semuanya maksiat Siapa yang merasa dapat nasihat dari situ Dia sudah tertipu oleh setan Tertipu dia dengarin nasyid Masya Allah Tersentuh hatinya ya mau nangis bahkan ya. dengerin Al-Quran nggak paham ya biasa-biasa saja ya. atau udah dengar artinya sudah dengar artinya biasa saja hatinya nggak nggak bergetar kecuali sedikit tapi kalau dengerin nasyid masya Allah ini tipuan setan semuanya ya dan ini termasuk ciri-ciri golongan yang menyimpang berdakwah dengan nasyid apalagi berdakwah dengan band ya ini contoh penyimpangan di dalam dakwah. Iya. Dan itu karena kebodohan. Berdakwah hanya bermodal semangat. Tidak kembali menuntut ilmu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kembali kepada dakwah yang sebenarnya. Iya. Baik. Apa itu musbil? Musbil itu orang yang berpakaian sampai menutupi mata kaki bagi wanita itu sangat dianjurkan. Makanya kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, kalau laki-laki musbil, dia termasuk tasyabuh dengan wanita. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal." Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Kata Ibnu Hajar, orang yang celananya menutupi mata kaki itu sudah bertasyabu atau menyerupai wanita. Padahal dilarang keras. Iya. Dan hadis-hadis yang melarang pakaian laki-laki menutupi mata kaki itu sungguh sangat banyak sampai derajat mutawatir. Ya. Derajat mutawatir. Hadis mutawatir itu sudah nggak perlu ditanyakan lagi sohi atau tidak itu lebih tinggi daripada hadis sohi itu hadis mutawatir hadis mutawatir itu lebih tinggi daripada hadis sohi ya artinya hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak rawi yang mereka mustahil berdusta mustahil karena apa mungkin mereka nggak kenal satu dengan yang lainnya atau tinggal berjauhan iya dan hadis mutawatir itu sedikit jumlahnya sedikit Nah, salah satu yang hadisnya mutawatir adalah larangan isbal. Itu banyak sekali hadisnya. Makanya jangan sekali-kali kita menjadi orang yang sangat awam. Orang awam itu kan berdalil dengan lihat penampilan ustadz, lihat penampilan kiai. Itu bukan dalil. Kalau orang menuntut ilmu, dalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau Pak Ustadz salah, Pak Kiai salah tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah katakan salah jangan kita ikuti dia ya jadi walaupun banyak ustadz banyak kiai yang menutup mata kakinya itu semuanya bukan dalil dalil kita Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali hadis diantaranya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari ma asfala minal ka'bain minal izari finnar apa saja pakaian laki-laki yaitu kain sarung dan yang semisalnya yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Ya, tempatnya di neraka. Iya. Ini hadis tidak menyebutkan sombong atau tidak sombong. Dan para ulama mengatakan kalau dia melakukan itu untuk menyombongkan diri, maka dosanya lebih besar lagi. Iya. Jadi bukan berarti tidak sombong itu boleh. Tapi kalau tidak sombong itu dia berdosa namun kalau sombong dosanya lebih besar lagi. Baik. Banyak sekali hadis yang melarang hal tersebut. Kapan terlahirnya golongan-golongan orang-orang Khawarij? Khawarij ini adalah golongan sesat yang pertama dalam Islam. Benih-benihnya sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW, yaitu orang munafik yang bernama Dhul Khuwaisirah di mana dia menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sok menegur subhanallah sok menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemerintah sebagai pemimpin kaum muslimin dia tegur di depan khalayak apa katanya iqdil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil berlaku adillah engkau wahai Muhammad karena kamu belum berlaku adil maka Nabi SAW berkata kepadanya kalau kamu kalau aku kamu kira tidak berlaku adil siapa lagi yang bisa berlaku adil kalau aku saja kamu kamu kira tidak berlaku adil. Iya. Itu benihnya yang namanya dzul khuwaisirah. Makanya dari hadis tersebut kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, salah satu prinsip dasar Khawarij adalah memberontak kepada penguasa muslim. Dan pemberontakan itu ada dua macam. Pemberontakan dengan kata-kata yaitu memberi nasihat atau menyebut aib-aib pemerintah secara terbuka persis seperti yang dilakukan oleh Dhul Khuwaisirah. Yang kedua pemberontakan dengan senjata. ya. Dan pemberontakan dengan senjata ini pertama terjadi di masa Utsman bin Affan. Merekalah yang membunuh Utsman. Merekalah yang membunuh Utsman. Iya. Tapi waktu itu belum terlalu apa namanya? teridentifikasi orang-orang Khawarij ini. Nanti setelah Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin, kemudian terjadi peperangan antara kaum muslimin antara Ali dengan Muawiyah, ya. Dan ini peperangan yang kita nggak boleh berbicara jelek terhadap sahabat, baik pihak Ali dan pihak Muawiyah. Ini nanti akan datang babnya pembahasan ini tentang sahabat. Tidak boleh seorang muslim berucap jelek terhadap seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi ada hubungannya dengan kemunculan Khawarij. Kemudian pada akhirnya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah menunjuk beberapa orang sahabat untuk berunding dan melakukan perdamaian. Dengan sebab itu orang-orang Khawarij mengatakan mereka sudah berhukum dengan selain hukum Allah. Maka ini hati-hati. Itu seruan Khawarij pertama kali. Mereka tidak lagi berhukum dengan selain dengan hukum Allah. Hati-hati. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil. Ini ucapan yang benar, tapi yang mereka maksudkan adalah kebatilan. Persis seperti Khawarij hari ini. Ini yang selalu mereka teriakkan. Tapi mereka sendiri nggak paham apa itu hukum Allah. Seperti apa hukum Allah? Mereka sendiri melanggar hukum Allah. Iya. Hati-hati, ini seruan Khawarij. Dan ini apa namanya? banyak di kelompok-kelompok modern. Selalu terutama kepada kader-kader baru, itu yang mereka cekcoki, membenci pemerintah sampai mengkafirkan pemerintah. Itu yang mereka serukan pertama kali. Pemerintah ini nggak berhukum dengan syariat, persis seperti Khawarij dahulu. Iya. Nah, kemudian mereka berkumpul di satu tempat yang namanya Haruro. Mereka tidak mau lagi bergabung dengan uh, kaum muslimin. Kemudian mereka mengkafirkan kaum muslimin sampai kepada tingkatan apa namanya membunuh orang muslim termasuk beberapa orang sahabat mereka bunuh iya maka Ali bin Abi Thalib memerangi mereka memerangi mereka iya jadi mereka muncul uh, secara kelompok besar itu di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan mereka dan beliau memerangi mereka nah setelah itulah baru muncul Syiah Iya. Baik. Bolehkah orang-orang mukmin membunuh orang-orang khawarij? Ini termasuk jihad, tapi harus bersama pemerintah. Jihad itu harus bersama pemerintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang khawarij, "La in adraktuhum la aqtulannahum qatla'at." Andaikan aku menjumpai mereka, maka aku akan membasmi mereka seperti dibunuhnya kaum Ad. Iya. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika berhasil mem membasmi mereka, beliau senang sekali. Kenapa beliau senang jemaah sekalian? Karena beliau lihat tanda-tanda mereka seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi coba lihat siapa yang memerangi? Yang memerangi Ali bin Abi Thalib dan ketika itu beliau adalah khalifah, pemerintah. Iya. Jadi nggak boleh kita ambil tindakan sendiri, harus dengan pemerintah. Ya. Sebagaimana juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal imamu junnah yuqatal min waraihi. Pemerintah itu adalah perisai. Jihad harus dilakukan di belakangnya. Itu syarat jihad nomor satu. Harus bersama pemerintah. Coba berantum baca sejarah jihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta pemerintahan pemerintahan Islam. Semua jihad berdasarkan pengaturan pemerintah nggak ada jihad sendiri-sendiri iya dan itu memang sudah kewajiban pemerintah memerangi mereka apalagi kalau mereka melakukan aksi-aksi kekerasan apa saja pembatal keislaman yang membuat orang keluar dari Islam nah ini pertanyaannya panjang sekali jawabannya ini ya. Insya Allah nanti akan datang di dalam apa namanya uh, pembahasan kita di kitab ini akan datang satu, satu persatu kita bahas apa saja pembatal-pembatal keislaman. Tapi secara garis besar ada dua, kesyirikan dan kekufuran. Nah, antum harus tanya lagi, apa itu apa saja yang termasuk syirik, apa saja yang termasuk kekufuran? Panjang lagi jawabannya. Iya. Nah, ini akan kita bahas insyaallah satu persatu. Iya. Hanya saja tadi sudah kita berikan contoh kesyirikan dalam rububiyah dan kesyirikan di dalam uluhiyah. Siapa yang meyakini selain Allah ada yang melakukan perbuatan-perbuatan Allah maka dia syirik dalam rububiyah siapa yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah dia syirik dalam uluhiyah iya dan setiap kesyirikan adalah kekufuran tapi tidak setiap kekufuran itu kesyirikan contohnya apa orang yang menghina Allah menghina Al-Qur'an menghina nabi itu semuanya kekufuran walaupun bukan syirik siapa yang melakukannya dia kafir walaupun dia bukan termasuk orang musyrik tapi sama iya dan masih banyak contoh yang lain. Apakah orang yang apa ini menolak tauhid asma wa sifat termasuk keluar dari Islam? Ya ini termasuk menolak tauhid. Contoh tauhid asma wa sifat mengimani Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah katakan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang musyrik jahiliyah dahulu wahum yakfuruna birrahman mereka kafir terhadap nama ar-rahman ini kekufuran jangankan dia tolak semuanya dia tolak satu nama Allah saja itu sudah kekufuran jangankan satu nama Allah jamaah sekalian satu ayat Al-Quran atau satu huruf Al-Quran yang baik yang berbicara nama Allah atau selainnya itu sudah menyebabkan dia kafir iya Insya Allah lebih detail akan kita bahas Tauhid Asma wa Sifat Terkait dengan nyanyian nasyid atau syair-syair Tidak menggunakan alat musik bagaimana Ustaz? Syair-syair yang mengandung makna yang baik Contoh beberapa syekh dari Arab Mensyari Rashid, alhamdani dan ulama yang lainnya ya. Ini mereka ini pembaca Al-Quran ya, bukan ulama Antum harus bedakan Antum harus bedakan, mereka ini kori Bacaan Al-Qurannya bagus, tapi dia bukan ulama Ya, dia nggak terlalu paham hukum-hukum syariat. Emang dia kori, bacaannya bagus, dia paham hukum-hukum bacaan Al-Quran, tapi hukum-hukum syariat dia nggak terlalu paham. Ya, dia bukan rujukan di dalam apa namanya hukum-hukum syariat. Baik. Saya bacakan beberapa poin tentang nasyid Baik. Jamaah sekalian, memang ada pengecualian nasyid yang dibolehkan di dalam syariat. Tapi itu ada syarat. Ini saya ringkas saja. Syarat-syarat nasyid yang dibolehkan dalam syariat. Syarat yang pertama yang menyanyikannya adalah anak kecil perempuan yang belum balik dan tidak memunculkan fitnah. Fitnah itu maksudnya godaan bagi laki-laki. Ya. Karena ada anak kecil belum balik tapi sudah montok. Ya. Sudah seperti orang dewasa. Hmm. Ini syarat yang pertama. Karena disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah yang menyanyi di hari raya itu adalah jariyatan anak kecil perempuan yang belum balik syarat yang pertama makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau laki-laki dia bernasyid maka dia banci ya karena yang menyanyi itu perempuan kecil lagi ya syarat yang kedua syairnya tidak boleh bertentangan dengan syariat kalau itu syarat sifatnya umum kemudian syarat yang ketiga hanya pada momen-momen tertentu saja. Contohnya apa? Hari raya dan resepsi pernikahan. Iya, walimatul ursh. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Jadi bukan hobi itu. Ya. Bukan sesuatu yang boleh dijadikan hobi apalagi profesi. Hanya kadang-kadang nyanyi. Iya. Kemudian Syarat yang yang keberapa sekarang? Yang keempat, tidak diiringi alat musik kecuali satu-satunya alat musik yang dibolehkan yaitu rebana murni. Rebana murni artinya nggak ada kering-keringnya di samping. Ya. Murni rebana. Ya. Itu satu-satunya alat musik yang diperkecualikan. Ya. Kemudian syarat yang kelima yang menyanyikan yang menyanyi itu anak itu dia tidak berprofesi sebagai penyanyi. Karena Aisyah mengatakan walaisata niatain Dua anak kecil itu bukanlah penyanyi. Ya. Inilah lima syarat. Lima syarat bolehnya nasyid. Jadi nggak seperti seperti nasyid yang mereka uh, kenal hari ini yang mereka lakukan ya sampai ada konser nasyid ya bikin grup nasyid laki-laki nyanyi di bawahnya siapa yang nonton perempuan-perempuan ini mudarat besar ya Bolehkah berguru dengan siapa saja dan tidak memilih-milih guru? Ini cara yang salah di dalam menuntut ilmu agama. Pertama sekali dalam menuntut ilmu agama kita harus pastikan Guru kita itu adalah seorang ahlu sunnah Sebagaimana kata Muhammad bin Sirin rahimahullah Inna hadal ilma dinun Fanzuru amman ta'khuduna dinakum Sesungguhnya ilmu ini adalah agama itu sendiri Maka lihat Dari siapa kalian mengambil agama kalian Iya Kenapa? Karena kalau kita mengambil Dari sembarang orang Ternyata dia orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang Maka kita akan tersesat sadar ataupun tidak sadar, cepat atau lambat. Ya. Atau paling tidak kita mendengarkan ucapannya itu sudah satu kemungkaran. Apalagi kalau kita diam saja. Dia mengucapkan yang mungkar, kita diam saja. Ya. Dan juga kita akan membuat orang lain jadi ikutan. Kalau orang lihat kita ikut hadir, orang lain mungkin akan ikut hadir. Nah, ini berbahaya. Ya. Dan gak boleh kita berprinsip saya mau ambil yang baiknya saja. Apakah kita bisa jamin? Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk? Gak semua kita bisa jamin. Kalau kita sudah bisa jamin, mestinya kita yang jadi guru, ya. <laughs> Ya. Kita gak bisa jamin. Dia menyampaikan yang baik, mana yang baik, mana yang buruk. Itu prinsip yang salah. Ya. Baik. Bolehkah duduk di satu majelis yang sudah jelas penyimpangannya? Seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita duduk di situ, mudaratnya besar sekali. Pertama, kemungkinan kita terpengaruh. Yang kedua, berarti kita menolong dia. Menolong dia namanya itu. Ya. Yang ketiga, kalau kita diam saja, maka kita seperti kata para ulama, setan bisu. Ya. Melihat kemungkaran tapi diam saja yang keempat, bisa menipu orang. Orang melihat kita hadir, dia pun ikutan hadir. Akhirnya orang gurunya itu menyampaikan yang tidak benar, orang yang hadir itu tersesat. Jadi mudaratnya banyak. Mudaratnya banyak sekali. Sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, "Man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Siapa yang mendengarkan satu ucapan bid'ah, jangan dia ceritakan kepada teman duduknya. Kenapa? Karena khawatirnya masuk ke hatinya. Iya. Cuma sekalian kalau sudah masuk ke hati itu nggak mudah dikeluarkan. Iya. Walaupun setelah itu kita mau meluruskan, tapi yang salah itu sudah terlanjur masuk. Ini bahaya. Imam Az-Zahabi rahimahullah beliau mengomentari ucapan ini, kata beliau, "Aktsaru a'immatis salaf" على هذا التحذير يرون أن القلوب ضعيفة وشبه خطافة kebanyakan ulama dahulu memperingatkan soal ini hati-hati kamu jangan dengerin ucapannya kenapa jemaah sekalian karena mereka menganggap hati itu lemah sedangkan ucapan-ucapan syubhatnya yaitu ucapan yang menyimpang yang dapat mempengaruhi kita itu bagaikan sesuatu yang menyambar-nyambar kita Sedangkan hati kita lemah. Iya. Makanya ulama dahulu per, diriwayatkan uh, dari uh, sebagian ulama salaf dahulu kalau datang seseorang yang berpemahaman menyimpang, mereka tutup telinga karena saking takut mendengarkan ucapannya. Iya. Jadi kita pun harus takut, harus khawatir. Bagaimana jika ada kondisi di mana orang kafir itu sangat baik dan selalu berbagi baik sedekah atau lain sebagainya, apakah orang kafir itu akan tetap masuk neraka walaupun perbuatannya sudah baik? Iya, akan tetap masuk neraka sebagaimana firman Allah, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka oleh Allah kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kasihan dia. Makanya dakwahi dia supaya masuk Islam. Ya, kasihan dia uh, apa namanya? bersedekah, berbuat baik tapi Allah tidak terima. Kenapa? Karena terhalangi oleh perbuatan dosanya sendiri yaitu dosa terbesar kekufuran kepada Allah. Dan juga walaupun tadinya dia beriman, dia banyak bersedekah, banyak beribadah, lalu kemudian dia kafir kepada Allah, maka seluruh amal ibadahnya terhapus. Sebagaimana firman Allah, "Lain asyrakta la na amaluka." Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu. Bagaimana pendapat Ustaz tentang hadis Abu Hurairah yang disampaikan oleh syaitan dan Rasul membenarkan? Abu Hurairah mempercayai apa yang dikatakan oleh syaitan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Jadi Rasul Abu Hurairah pada hakikatnya tidak berguru dari syaitan, Beliau percaya itu benar setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan benar. Kemudian Abu Hurairah tidak tidak bersengaja untuk mencari saya mau berguru kepada setan tidak. Ya. Sudah tahu setan masa kita pergi datang berguru? Ya. Tetapi setan itu datang kepadanya dan menyampaikan hal yang baik ya dalam satu dialog antara dia dengan setan. Itu pun beliau nggak langsung percaya Beliau datang dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan. Ketika Rasulullah membenarkan, baru beliau percaya. Apa kata Nabi sallallahu Sadaqaka kau wahyu kezub. Dia benar kepadamu dalam hal ini, tetapi dia pendusta besar. ya Jadi ini salah berdalil dengan ayat ini untuk berguru kepada setiap orang. Kalau menerima kebenaran, kita terima dari siapa saja. Kalau kita kebetulan mendengar dia memberi nasihat kepada kita, bukan kita nyari-nyari nasihatnya, hanya kebetulan dan dia sampaikan itu benar. Misalkan kita melakukan satu kesalahan, ada orang melihat kita, dia menegur, ternyata dia benar, itu wajib kita terima. Wajib kita terima, tapi kita sengaja datang kepadanya, saya mau belajar kepadamu, itu lain, beda. Iya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang orang yang berkata, jangan anggap kamu benar sendiri? Iya. Ini ucapan di satu sisi ada ada benarnya dan di satu sisi ada salahnya gitu. Ya. Kalau yang dimaksud pribadi di sini, pribadi seorang pribadi itu dia nggak boleh mengklaim dialah yang benar, yang lain salah. Tetapi kalau dari sisi ajaran Islam wajib bagi kita mengatakan ini ajaran yang sesuai Al-Qur'an ini yang sesuai sunnah, yang sesuai pemahaman Rasulullah dan sahabatnya, inilah satu-satunya yang benar. Yang lainnya salah semua. Ya. Adapun saya secara pribadi bisa benar bisa salah. Tapi yang ini nggak mungkin salah. Ya. Jadi ini ucapan yang bercabang sebenarnya. Ya. Apa maksud Anda gitu? Kalau Anda mau menyalahkan ayat ini, hati-hati. Kalau Anda mau menyalahkan hadis ini, hati-hati ini bahaya besar. Ya. Dan Nabi SAW telah mengabarkan seperti dalam hadis iftirak. Kulluha finnar illa wahidah. 73 itu semuanya di neraka kecuali satu. Coba perhatikan. Semuanya disalahkan, hanya satu yang dibenarkan, yaitu yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, Yeah.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 Wa ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.